Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Perhatikan baik-baik yang punya kitabnya. Sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar Al-Qur'anul Karim. Bagaimana keutamaan Al-Qur'anul Karim dan bagaimana keadaan Al-Qur'anul Karim Orang-orang yang mereka mengatakan Al-Quran ucapan manusia, Al-Quran bikinan manusia, Al-Quran itu rekayasa, dungeng yang disusun oleh Muhammad. Nah, kata mereka itu semuanya sudah terbantahkan. Dipatahkan, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini dengan bentuk apa? Tantangan. Nah, sembarangan bentuknya tantangan. Mulai ditantang untuk mendatangkan satu surat, gak mampu. Ewa, tantangan mendatangkan satu ayat, atau beberapa beberapa ayat gak mampu juga. Tantangan yang lebih besar lagi, datangkan Al-Qur'an yang semisalnya. Tambah gak mampu. tantangan datangkan satu surat yang gak mampu, apalagi satu Al-Qur'an. Yang ditantang ini bukan manusia saja, jin dan manusia. Semuanya bayangkan itu. Nah, karena ada yang mengatakan Al-Qur'an itu ucapan manusia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dibantah langsung dengan apa? Ancaman neraka sakor. Ini tak ulang-ulang karena Posisinya apa para kalafik? Naam saat itu memang dari kalangan Jahmiyah, eh, Mu'tazilah, kelompok-kelompok sesat yang muncul nah mengenai Al-Qur'an kalamullah, Al-Qur'an makhluk, itu sangat luar biasa. Nah, sehingga harus sebutkan eh, biar apa? Biar benar-benar yakin bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah khairu makhluk yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar ini ucapan manusia katanya. Al-Qur'an ucapan manusia katanya. Allah Ta'ala langsung apa? Berikan ancaman neraka sakor. Sa'uslihi sakor. Akan aku masukkan orang tersebut ke dalam neraka sakor. Paham ya? Nah, Kemudian neraka sakor pun neraka yang bagaimana? Gambarannya bagaimana gambarannya? La tubuki wa, wa ma adraka ma sakor. Apakah kamu tahu apa itu neraka sakor? La tubuki wa la tazar. Gak menyisakan, gak meninggalkan. Jadi kalau udah masuk terbakar oleh api wal Lawahatulil basyar. tempat manggang manusia alaiha tis'ata asyar di atasnya dijaga oleh 19 malaikat. Naam, mengerikan barakallahu fiik. Ikhwani fi din azza nasakumullah kita lanjutkan. Setelah tantangan-tantangan yang Allah telah berikan kepada orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an kalamullah, eh, ada yang mengatakan Al-Qur'an adalah ucapan manusia. Al-Quran itu adalah enam ucapan tukang sihir. Al-Quran itu adalah dongeng. Al-Quran itu adalah barakallahu fikum kisah-kisah orang terdahulu saja itu semuanya terbantahkan. Kita lihat berikutnya halaman 114 bagian bawah itu yang cetakan kami, perhatikan yang lainnya juga simak. Hadil tunas nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi Makkah qabla al-hijrah. Ayat ini turun ayat yang mana? Ayat yang tantangan tadi itu, tantangan untuk mendatangkan Al-Qur'an semisalnya. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakan, nah, kalau seandainya jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, ya, mendatangkan yang semisal Al-Qur'an ini, misalnya mereka tidak akan mampu mendatangkannya walaupun saling bahu membahu, tolong menolong, bayangkan itu. Profesornya, dokternya, orang yang paling pandainya lah, para cendekiawannya dikumpulkan gak akan mampu. Nah, barakallahu fiik itu. Hadil ayah nazalat al Rasul sallallahu alaihi wasallam wa fi Makkah qabla hijrah. Ayat ini turun kepada Rasulullah SAW yaitu dalam kondisi beliau waktu itu di Mekah sebelum hijrah. Qabla an yakuna lahu syaukah au daulah au kuwa. Sebelum Rasulullah SAW punya kekuatan, punya kekuasaan dan punya kekuatan. Jadi sebelum beliau punya kekuatan, sebelum punya kekuasaan waktu itu. Wa ma'ahada yatahaddahum hadat tahaddi. Bersamaan dengan ini Allah Subhanahu wa taala tantang mereka dengan tantangan ini. Ma'asyiddati adawatihim lah. Karena waktu itu apa? Sangat dahsyatnya permusuhan mereka terhadapnya. Paham ya? Terhadap Rasulullah Alaihi dan juga terhadap Al-Quran. Nah, wa mastata'u mereka semuanya gak mampu. Bayangkan, gak mampu, ditantang gak mampu. Summa tahaddahumullah an ya'tu bi ashlin suwar. Kemudian tantangan berikutnya Allah Ta'ala tantang mereka untuk mendatangkan sepuluh surat. Ya udah kalau Al-Qur'an semuanya enggak mampu 10 surat saja coba. Paham ya? Kira-kira mampu enggak 10 surat? Mampu enggak kira-kira? Enggak mampu. Naam. Am yaquluna naftarah Qul fa'tu bi ashri suwarin mislihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillah. Apakah mereka mengatakan hanya dengan kedustaan yang mereka bikin? Katakan kepada mereka, datangkan kepada kami 610 surat bahwa yang semisal yang yang sama dengan surat dalam Al-Qur'an. Kemudian panggillah siapa yang mampu selain Allah Taala untuk mendatangkannya, enggak akan mampu. Musailimah al-Kadzab, eh, yang saat itu diperangi di Yaumul Yamamah, nam yang mengaku, mengaku nabi ada, itu enggak mampu mendatangkan yang semisalnya. Cuman rekayasa bikinan sendiri katanya. Allah musta'an, seperti itu. Jadi nggak akan bisa ya. Al-Qur'an Karim adalah mukjizah azimah. Tidak ada satupun yang mampu untuk meniru atau mencontoh, menyerupai. Setiap kali ada yang masukkan langsung ketahuan. Nah, Masya Allah. Kita lihat. Ista'inu biman tasha'una minil jin'is. Mintalah tolong, mintalah bantuan dengan orang yang kalian apa kehendaki dari kalangan jin manusia. Tantangannya bukan hanya manusia, jin manusia tantang juga. Ya udah kalau gitu minta bantuan sana sama jin manusia. Wahatu asra suwarin. Datangkan sepuluh surat misal Al Quran yang semisal Al-Quran ini. Mampu atau tidak? Enggak mampu antum lihat surat Al-Ahzab, antum lihat surat An-Nisa, susunan yang sangat luar biasa, balaghahnya tinggi sekali. Paham ya? Kalau masuk-masuk semuanya, aliman hakima. Ya enggak? Antum lihat itu. Nam. Surat Al-Ahzab juga sama. kemudian surat apa? Nam An-Nisa, surat Al-Fatah. Ya kan? Inna fatahna laka fatham mubina. Yang masuk masuk semuanya. Coba kalau datangan yang semisal itu nggak mampu. Paham ya? Nggak mampu ya? Naam. Kalau misalkan susunannya para kalafik taruhlah enam eh, jamak mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Paham ya? Yang jamak jamak, yang mufat mufat, Susunan yang sangat rapi sekali Al-Qur'an Al Karim. Nah, itu semuanya adalah kalamullahi azza wajal. Ingat-ingat ya kalamullahi azza wajal minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Qur'an kalamullah minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Qur'an itu utama Allah taala dari Allah taala dimulai dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir zaman. Semua penghafal Al-Qur'an dicabut hafalannya dari dada-dada mereka. Nah, barakallahu fikum seperti itu. ikhwan fi din azza wa barakallahu fikum kita lihat lagi. Simak baik-baik kitabnya. Naam, lam yastati'u. Mereka enggak mampu. Ditantang mereka enggak mampu. Tahaddahumullah bi an ya'tu bi suratin wahidah. Kemudian Allah taala tantang mereka untuk mendatangkan satu surat. Kalau tadi kan 10 surat, ini satu surat. Nah, bal bi aksar suratin ka surati inna a'tainakal kautsar. Bayangkan. Bahkan dengan surat yang paling pendeknya coba. Seperti surat apa? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Mampu enggak kira-kira? Enggak akan mampu, enggak akan mampu. Al-Qur'an kalamullah azza wajal. Sehingga tidak akan mampu untuk mendatangkan yang semisal ucapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat sini. Perhatikan ya. Au idza jaa nasrullahi wal fath atau 6 ayat yang lain surat Al-Fath surat apa An-Nasr. Pendek juga. Idza jaa nasrullahi wal fath. Enggak akan mampu juga walaupun pendek. Nah, tidak akan mampu walaupun pendek tahaddahum an ya'tu bi suratin min misli hadzal Qur'an. Allah Taala tantang mereka untuk mendatangkan enam satu surat yang semisal ha nah barakallahu fikum surat yang ada dalam Al-Qur'an ini. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah min mithlih. Jika kalian masih ragu terhadap Al-Qur'an yang telah kami turunkan kepada hamba ku, hamba kami yaitu Rasulullah SAW, datangkanlah satu surat aja yang semisalnya. Wad'u syuhada'akum akum lah datangkan saksi-saksi kalian dari selain Allah Subhanahu wa taala. In kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar jujur. Ini lihat tantangan yang luar biasa ini. Mulai dari apa? Satu Al-Qur'an. Kemudian mulai dari berapa? 10 surat. Eh? Kemudian satu surat. Eh? tidak ada yang mampu sama sekali. Naam. Ista'inu biman syi'tum. Mintalah bantuan kepada orang yang kalian inginkan. Nah, maksudnya disuruh minta bantuan dari kalangan jin dan manusia. Eh, na'am barakallahu fikum, suruh minta bantuan. Wahatu hatu man yashhad surah allati ji'tum biha misal Quran. Dan datangkanlah saksi-saksi. Datangkanlah orang yang menjadi saksi bahwasanya surat ini yang kalian datangkan ini seperti surat yang ada dalam Al-Qur'an. Kalau sudah datangkan, datangkan saksi lagi itu loh. Kalau surat tersebut seperti surat yang dalam Al-Qur'an tambah nggak mampu lagi itu loh. Datangkan yang semisalnya aja nggak mampu, an itu. Nah, awal simak baik-baik kitabnya. Kita lihat sini barakallahu fiikum. Lam yastati'u mereka enggak akan mampu. Wa inda dzalika tabayyana wa sabata anna al-Qur'ana kalamullah ya azza wa jal. Dan tatkala seperti itu keadaannya, nampaklah dan tetaplah bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah ya azza wa Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an itu ucapan Allah Ta'ala bukan makhluk. Ingat baik-baik Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahmatullahi alaih diuji, disiksa, dipenjara. Beliau masuk penjara, pingsan, jatuh, bangun lagi. Demi apa? Memperjuangkan ucapan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Dikenal dengan apa? Ayyamul mihnah, hari-hari yang penuh dengan fitnah. Paham ya? Nah, karena waktu itu khalifah pemimpinnya, na'am barakallahu fikum, sudah terdoktrin pemikiran Jahmiyah. Siapa yang membawa pemikiran tersebut? Ahmad bin Abi Duat di antaranya. Ahmad bin Abi Duat terpengaruh gitu ya. Sampai rakyat sipil diilzamkan, Al-Qur'an kalamullah atau makhluk? Kalau dia mengatakan kalamullah, diambil penjara, siksa. Kalau dia mengatakan Al-Qur'an makhluk, selamat. Sampai ada dari kalangan para imam ahli sunnah, mereka ya tadirun, minta udur di hadapan Imam Ahmad, gak mampu menerima tambukan siksaan. Paham ya? Mereka apa? Menggunakan tauriah, bayangkan. Keadaan yang sangat mengerikan sekali. Diharuskan rakyat sipil diharuskan kalau gak mau ngomong Al-Qur'an itu makhluk, udah di penjara siksa. Ada eh, beberapa imam yang mereka memang gak mampu untuk menahan tambukan dan siksaan. Tapi bukan mereka meyakini, mereka minta udur di hadapan Imam Ahmad dan Hanbal rahmatullah alaih. Nah, karena mereka menggunakan tauriyah. Al-Quran makhluk atau kalamullah mereka menghitung dari zemari. Al-Quran, Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, hadil arba'ah makhlukatun. Namanya tauriyah. Namanya Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, empat-empatnya ini makhluk. Yang diinginkan oleh para aimah, para imam tadi adalah dari jemari, empat-empatnya makhluk. Amin ya? Yang dipahami oleh nah barakallahu fikum utusan pemimpin dari itu apa? Oh, berarti dia sudah mengatakan Al-Qur'an makhluk, Zabur makhluk, Taurat makhluk, eh? Nah, kemudian apa barakallahu Injil makhluk. Namanya tauriah. Paham ya? Keadaan seperti itu tidak masalah diperbolehkan karena untuk menyelamatkan. Nah, bukan berarti mereka meyakini bahwa Al-Qur'an makhluk bukan. Yang mereka ingin dari jemari loh. Jari jemari makhluk bukan? Ayolah. Jadi nggak ada salahnya tauriah itu digunakan. Kadangkala dibutuhkan digunakan. Ibrahim alaihissalam ketika tanya, eh, ketika berjalan dengan apa istrinya Sarah, nah ada raja yang tidak suka kalau ada perempuan cantik jalan sama laki-laki lain gitu loh. Ibrahim tanya siapa? Man hadhihi ya Ibrahim? Siapa yang bersamamu wahai Ibrahim? hadi ukhti. Ini adalah saudariku, padahal istrinya. Untuk menyelamatkan tadi ya fungsinya namanya tauriah. Maksudnya hadi ukhti fil iman maksudnya ini saudariku seiman gitu loh. Paham ya? Jadi taurinya kadang-kala dibutuhkan. Nah, apalagi dalam peperangan itu kadang-kala diperbolehkan seperti itu karena apa? Ada masalah di balik tawurnya tersebut. Nah, ini sekedar selingan mengenai apa fitnah di khalqil Quran waktu itu zaman Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimatullah alaih. Kita lihat lagi, li'annahu law kana min kalamil bashar lastata'u an ya'tu mithlih. Dikarenakan kalau seandainya Al-Qur'an itu ucapan manusia, kalau seandainya Al-Quran itu ucapan manusia, niscaya mereka akan mampu untuk mendatangkan yang semisalnya. Kalau seandainya Al-Quran itu ucapan manusia. Karena ucapan manusia itu bisa dicontoh. Bisa dicontoh, bisa direkam. Ya, bisa diulang kembali. Itu kalau seandainya Al-Quran ucapan manusia, niscaya mereka akan mampu untuk apa? Mendatangkan yang semisalnya. Seperti itu. Tapi karena Al-Quran adalah kalamullah, satupun mereka nggak mampu untuk mendatangkan. Nah, yang semisalnya. Masya Allah. Naam. Fadalla ala annahu laysa min kalamil bashar. Maka ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an bukan ucapan manusia, wa innama huwa min kalamil Khaliq jalla wa ala. Akan tetapi Al-Qur'an adalah ucapan Al-Khaliq, zat yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Fa hadzal Qur'anu ayatun 'azimatun. Perhatikan itu simak kitabnya. Nah barakallahu fiikum disimak kitabnya ya, jangan lihat bawahnya, kondisikan biar cepat bisa baca kitabnya. Fa hadzal Qur'anu ayatun 'azimatun wa mu'jizatun. Maka Al-Qur'an itu adalah ayat yang agung dan mukjizah, ya a'zamu mukjizatir Rasul. Paham ya? Al-Qur'an adalah apa? Adalah mukjizah yang paling agung, mukjizah yang paling besar yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Hingga saat ini antum hafalkan, antum murajaah, kita baca Al-Qur'an Karim, mujizah yang paling agung wa huwa mu'jizatun baqiyatun ala marduhur Masya Allah yang mana Al-Quran ini merupakan mukjizah yang masih tersisa yang masih ada dengan berjalannya masa dan waktu ingat saatin watahaddi ma yazal qa'iman dan tantangan masih terus berjalan sampai sekarang tantangan masih ada gitu loh kalau kalian mengatakan Al-Quran itu ucapan manusia datangkan yang semisalnya paham ya kul hatu burhanakum in kuntum Sadiqin, datangkan argumen kalian. Bukti kalian kalau kalian itu jujur. Jangan mengatakan ini ucapan manusia, ini ucapan tukang sihir, ini ucapan dukun kahin. Alias semisalnya, datangkan. Mampu nggak kalian datangkan? Satu surat saja. Eh? Atau satu ayat saja. Nggak mampu, ya udah. Al-Qur'an kalamullah azza wa jalla Kita lihat sini, wa tahaddi ma yazalu qa'iman likulli ahadin ila an taqumas saah masyaallah tantangan udah gini ya dan tantangan ini masih berlaku terus menerus ditegakkan tantangan ini untuk setiap orang yang mengingkarinya sampai hari kiamat sekarang pun masih ada tantangan kalau ada yang mengatakan Al-Qur'an ucapan manusia ya buktikan mampu enggak antum datangkan yang semisal Al-Qur'an tantangannya masih berlaku sampai hari kiamat Mastata'a ahadun niscaya enggak ada satu orang pun yang mampu, walan yastati' dan tidak akan mampu. Yang mampu enggak ada dan tidak akan ada yang mampu. Ditekankan lagi nih ya. Mastata'a ahadun enggak ada seorang pun yang mampu, walan yastati' dan tidak akan mampu. Dan tidak akan ada yang mampu. Berarti tambah kuat lagi enggak ada yang mampu. Nah, na'am. Fa'tu bi surati min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Ini maka datangkan satu surat yang semisalnya dan panggillah saksi-saksi kalian selain Allah Subhanahu taala jika kalian benar-benar jujur. Fa illam tafalu, namun jika kalian tidak bisa melakukannya, walan tafalu dan akan dan tidak akan bisa melakukannya. Namun jika kalian tidak mampu melakukannya dan tidak akan mampu melakukannya. Sudah tidak mampu, ya sudah apa? Nah, barangkali fikum tidak mampu untuk melakukannya dan pasti tidak akan mampu untuk melakukannya. Ditekankan lagi. Berarti benar-benar tidak mampu untuk mendatangkannya. Hada ikhbarun anil mustaqbal ila an taqum as-sa'ah wa tahaddin qa'im. Masyaallah. Ini kepengkabaran tentang apa? Tentang perkara yang akan datang sampai hari kiamat dan tantangan masih berlaku tantangannya. Walan taf'alu dan pasti kalian tidak akan mampu untuk mendatangkannya. Fattakun nar. Maka berhati-hatilah kalian terhadap api neraka allati allati na'barakallahu fikum waquduhan nas wal hijarah yang bahan bakarnya itu manusia dan bebatuan. Uiddat lil kafirin dan dipersiapkan untuk orang kafir. Nah, paham ya? Seperti itu. Fal Qur'anu qa'imun yatahaddal 'alam wal bashar kullahum. Perhatikan ini. Al-Qur'an tegak menantang semua alam semesta yang ada dan manusia semuanya mereka, al jin wal ins, jinnya dan manusianya ala an ya'tu mithli aksar suratin min suwaril Quran untuk mendatangkan yang semisal apa? yang semisal eh, surat yang pendek daripada surat yang paling pendek dalam Al-Qur'an. Mampu gak kira-kira? gak mampu. Nah, ini tantangan yang sangat luar biasa nih ya, perhatikan baik-baik. Naam, fahada burhanun wadihun ala anna hadha Qur'an tanzilun min hakimil hamid. Maka inilah bukti yang nyata, argumen yang nyata yang jelas bahwasanya apa? Al-Qur'an itu benar-benar datang dari siapa? Al-Qur'an datang dari siapa Al-Qur'an? Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala diperhatikan baik-baik. Naam. Benar-benar datang dari apa? Dari zat yang maha bijaksana dan zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu kalamullah jalla wa ala dan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala li anna ahadan la yastati an ya'tiya bimithli kalamillah jalla wa ala. Dikarenakan tidak ada seorang pun yang mampu untuk mendatangkan yang semisal ucapan Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaannya. Nah, kalaupun mereka mendatangkan pasti tidak sama dan pasti beda. Karena apa? Tantangan tersebut bukan tantangan yang kecil, tantangan yang besar. Mulai dari apa tadi? Satu Al-Qur'an, kemudian 10 surat, kemudian apa? satu surat menunjukkan bahwasanya tantangan yang paling rendah aja nggak mampu itu loh. Apalagi kalau ditantang dengan tantangan yang paling besarnya. Naam. Ikhwan fi din dan izakumullah wa barakallahu fiikum. Kita ambil sedikit lagi bagian atas itu qala al-imam Ibnu Qudamah rahmatullah alaihi. Wa hadha huwa al-kitab al-arabi alladhi qala fihi alladhina kafaru lan nu'mina hadzal qur'an. Inilah Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Inilah kitab yang berbahasa Arab. Ha? Yang orang-orang kafir berkata, "Lan nu'mina bihadzal Qur'an." Kami tidak beriman dengan Al-Qur'an ini. Berbahasa Arab. Nah, bayangkan itu. Wa qala ba'dhum dan sebagian mereka mengatakan, "In hadza illa qaulul bashar." Faqala subhanahu sa'uslihi saqar. Sungguh aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Kita lihat bawah itu kalamnya Syekh Shalal Fauzan. Qala Syekh Shalal Fauzan asbahullah Hada min jumlati maqalatihim. Ini termasuk apa? Ucapan-ucapan mereka secara globalnya. Fahum qalu mereka mengatakan lan nu'mina bihadzal Qur'an wala billadzi baina yadayhi. Kami tidak akan beriman dengan Al-Qur'an ini dan tidak pula beriman kepada apa yang ada di hadapannya. Paham ya? Jadi tetap enggak mau beriman itu loh. Allah musta'an. Hadza min babil inat wal iyad billah wal mukabarah. Ini dalam bab bentuk apa? Menentang, bangkang dan sombong bentuk penentangan dan juga kesombongan. Nah, berikutnya Qala Syekh Saleh Fauzan mengenai ayat sauslihi saqar, qala ba'dhum huwa al-Walid ibn Mughirah al-Makhzumi. Yang diinginkan di situ adalah Al-Walid bin Mughirah al-Makhzumi. Nah min asyaddi khusumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah. Termasuk salah satu apa? Musuh bebuyutannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Paham ya? Musuh yang paling misalnya paling garangnya, paling dahsyatnya yang paling jahatnya nah yang ada di kota Mekah musuh Rasulullah SAW Walid bin Mughirah al-Makhzumi qala in hadha illa qaulul bashar dia mengatakan ini hanya ucapan manusia tidaklah Al-Qur'an ini kecuali ucapan manusia qala Allah azza wa jalla mutawaidan lahu kemudian Allah taala berkata mengancam orang tersebut sausnihi sakor sungguh aku akan masukkan dia ke dalam neraka sakor ini ancamannya wahya jahannam Neraka sakor sini adalah neraka sakor adalah neraka jahanam. Adalah neraka jahanam. enam. Wa ma adraka ma sakor? Apakah kamu tahu apa itu neraka sakor? La tubqi wa la tadar. yaitu neraka yang apa? Yang tidak menyisakan dan juga tidak membiarkan. Li'annahu qala hadil maqala wa huwa ya'lam anna hadzal Qur'an laisa min kalamin bashar. Karena saat itu orang yang mengucapkan ini tahu bahwasanya Al-Qur'an ini bukan ucapan manusia tapi dia ngomong gitu loh sudah tahu kalau Al-Qur'an bukan ucapan manusia, dia dia malah mengatakan tidaklah Al-Qur'an ini kecuali ucapan manusia. Berarti ucapannya udah tahu, antamannya berat. Nah, kita lihat sini. Wa annahu min kalamillah, dia tahu kalau Al-Qur'an ucapan Allah taala, wa huwa qad tarafa bi anna hadzal Qur'ana la yumkin an yakuna min kalamil bashar. Dan dia mengakui Orang ini mengakui Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi ini mengakui bahwasanya apa? Al-Qur'an ini enggak mungkin datang dari ucapan manusia. Lakin tak ra'a na'am. roa tak taghayyura qaumihi alaih namun tatkala eh, akan tapi tatkala Al-Walid bin melihat perubahan yang ada pada kaumnya na'am barakallahu fiqh dan wa inkarahum alaih dan pengingkaran mereka terhadapnya fa innahu tadhahara amamahum faqal kemudian dia mulai tampil di hadapan mereka jadi melihat kaumnya kok berubah ya kok mengingkari ya kok enggak setuju enggak cocok ya akhirnya Tampillah dia. Siapa tadi? Al-Walid bin Mughirah al-Makhzumin. Faqal seraya berkata in hadza illa qaul bashar. Al-Qur'an ini tidaklah melainkan ucapan apa? Ucapan manusia. Kalau Allah Ta'ala Allah Ta'ala mengatakan innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Thumma qutila kaifa qaddar. Thumma nadar, thumma abasa wa basar, thumma adbara wastakbar, sombong Fakola seraya berkata in hadza illa sihrun yu'thar. Ha? perkataannya udah macam-macam ini ya. Ini sihir yang mempengaruhi gitu loh katanya. Ya, ini Al-Qur'an maksudnya Al-Qur'an itu sihir. Nah, in hadza illa qaul bashar. Tidaklah Al-Qur'an ini kecuali ucapan manusia katanya. Perhatikan, hewan ya, Yang ucapan ini siapa tadi yang ucapan ini namanya antum? Siapa tadi namanya yang ucapan ini? Siapa namanya tadi? Yang keras. Siapa tadi? Antum? Ewa, Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Bagian atas itu di garis itu ya. Nah, biar ada faedah situ. Jadi Ungkapan tersebut ungkapan yang sangat berbahaya sekali. Sampai mengatakan itu tidaklah melainkan ucapan manusia. Kita ambil dikit lagi biar selesai sekalian. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala bagian atas, wa qala ba'dhum huwa syi'run. Ada juga yang mengatakan itu hanya pantun. Al-Qur'an dibilang pantun, dibilang puisi Al-Qur'an. Allah musta'an. Faqala Allah azza wa jalla Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi in huwa illa dzikrun wa qur'an mubin. Kami tidak pernah mengajarkan kepadanya pantun atau puisi dan tidak layak untuknya. Akan tetapi itu adalah apa? Zikron peringatan dan Quran yang nyata gitu loh. Kok dibilang pantun, dibilang puisi. Allahul musta'an. Kita lihat bawahnya itu dikit lagi. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan atabahullah, perhatikan. Ba'dhum qala sebagian mereka mengatakan hadzal Quran syairun. Al-Quran ini hanya pantun puisi. Wallahu jalla wa ala nafadzalika wa qol. Sedangkan Allah taala meniadakan ucapan itu dan seraya berkata, "Wa ma huwa biqauli syair." Qalilam ma tu'minun. Itu bukan ucapan penyair, bukan ucapan pembikin pantun. Sedikit sekali kalian itu mau beriman. Wa qala wa ma 'allamnahu syi'ra. Dan Allah Taala juga mengatakan kami tidak pernah mengajarkan kepada Muhammad itu pantun atau puisi. Nah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa syair. Rasul Rasulullah SAW bukanlah penyair, bukanlah pembikin pantun, eh? bukanlah tukang puisi. Wala urf nam, wala urfa anhu annahu nam, wala urf nam, wala urfa anhu annahu syairun wala annahu yaqulu syair. Dan tidak pernah dikenal dari beliau SAW bahwasanya beliau ada tukang si, tukang apa? Tukang pantun, tukang puisi. Eh? dan juga tidak pernah beliau mengucapkan ucapan pantun atau puisi. Fakaifa yakun hadzal Qur'an syi'ran? Maka bagaimana mungkin Al-Qur'an tersebut dikatakan pantun atau puisi? War Rasul sallallahu alaihi wasallam sedangkan Rasulullah sallallahu bukanlah penyair. Hadza minal kadhib al-wadhih. Ini termasuk kedustaan yang sangat jelas dan gamblang. Rasulullah assalamatu al-afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah innahu waliyyudzalik wal qadir alaih subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin